celaka orang yang menjadi hambanya dunia. Dinar. Di sini Rasulullah tidak mengungkapkan kalimat malik pemilik dan juga bukan pengumpul. Ini menunjukkan bahwa memiliki dinar, memiliki dolar, memiliki real bukan dilarang. Memiliki rupiah bukan dilarang, akan tapi isyarat dari Nabi Abdul Dinar. Menjadi kendirinya itu hamba, sahayanya budaknya dunia. dan dia akan terseksa dengan itu semuanya dan dia tidak sadar bahwasanya menjadi budaknya dunia dia mencari dunia sampai subhanallah mungkin tidak kenal waktu yang semestinya waktu untuk Allah pun digunakan untuk mencari dunia sehingga mungkin meninggalkan sholat dan seterusnya kemuliaan-kemuliaan harus dibangun dengan sesama karena dia mencari dunia bahkan di saat dan ternyata yang dimilikinya pun tidak akan manfaat untuk dia karena dia diperbudak dia diperbudak betul oleh dunianya diperbudak sehingga dia mempunyai banyak hal pun tidak bisa menikmati hal-hal tersebut dan kalimat mempet, di, diperbudak oleh dunia ini berarti urusan urusan urusan keterikatan hatinya dengan dunia